والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه إخواني في الدين عزكم الله Kita masuk pada pembahasan tentang ihsan dalam perkara yang berikutnya. Halaman 185. قال الشيخ زيد المدخلي حفظه الله وهكذا يجب الإحسان في منهج الجهاد ومنهج الدعوة إلى الله عز وجل demikianlah demikian pula diwajibkannya adanya ihsan di dalam perkara manhaj dalam berjihad dan manhaj dalam berdakwah ke jalan Allah taala manhaj yaitu tariqah cara cara berjihad itu tidak sembarang jihad. Cara berdakwah itu tidak sembarang dakwah. Tetapi harus dengan ihsan. Yaitu berjihad dengan cara yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya sehingga jihad itu akan mendatangkan mendatangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan mafsadah kerusakan karena jihad dilakukan dengan ihsan dengan cara yang terbaik yaitu cara yang dituntunkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula dakwah cara berdakwah kalau dilakukan dengan menuruti sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu juga akan menjadi sebab kebaikan bagi umat manusia. Beliau selanjutnya menyatakan wa da'watu darbun min durubil jihad dan dakwah itu adalah salah satu bagian daripada bagian-bagian jihad. Waqad takunu da'watu bita'limil khalqi dan Kadang-kadang dakwah itu terjadi dalam bentuk mengajarkan ilmu kepada sekalian manusia. Wantishalihim minas syirki ila tauhidi ala wajhi sahih ala wajhi sahih dan intisyalihim mencabut mereka mencabut manusia dari syirik kepada tauhid dengan bentuk atau cara yang benar. Wa min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati. Dan mencabut manusia dari Zulil maksiat kehinaan perbuatan maksiat dicabut kepada hizbah kepada kemuliaan daripada ketaatan itu. Wa min hamati syarri ila fi'lil khairi. Dan juga dari perjuangan dakwah ialah mencabut manusia dari hamatis syari, dari kebusukan perbuatan jahat kepada fi'lil khair perbuatan yang baik ini semua adalah dakwah dan dakwah yang dalam bentuk-bentuk demikian adalah termasuk daripada bagian jihad fi sabilillah. Fa inna dhalika kulluhu yakunu min anwa'il jihad min a'zami anwa'il jihadi. Semua amalan-amalan tersebut termasuk daripada a'dham anwa'il jihad. Jenis-jenis jihad yang paling besar. yaitu apa yang sering dinamakan jihadun nafsi jihadun nafsi yaitu menundukkan hawa nafsu untuk taat kepada Allah dalam hal ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah telah menerangkan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad bahwa jihad nafs itu ada empat empat bagian. Yang pertama yaitu jihad nafs untuk menundukkan hawa nafsu supaya mau belajar agama. Menundukkan Jiwa itu untuk cinta kepada ilmu dan belajar ilmu. Ya, itu dalam hal ini ilmu kitab was sunnah. Yang kedua dari jihad nafs itu kata beliau ialah menundukkan nafsu untuk mengamalkan ilmu itu Yang ketiga dari jihad dan nafs tersebut ialah menundukkan nafsu itu untuk berdakwah mengajak manusia kepada ilmu dan amal tersebut. Yang keempat dari jihad dan nafs tersebut ialah sabar menundukkan nafsu untuk tetap sabar di dalam menempuh kewajiban tolak oleh ilmi menuntut ilmu tersebut menempuh uh, kewajiban untuk beramal dengan ilmu itu nah ini semua adalah jihad netes yang dikatakan setinggi-tinggi jenis daripada jihad Maka kalau kita lihat lagi dari mana dalilnya bahwa ini adalah setinggi-tinggi jenis jihad. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu rawahu Ahmad di musnadi wa ghairuhu yang dikatakan mujahid kata Nabi ialah orang yang jahada nafsahu berjihad menundukkan nafsunya fi taatillah dalam rangka taat kepada Allah Wal muhajir dan yang dinamakan muhajir Muhajir itu orang yang berhijrah Mujahid itu orang yang berjihad Ialah Orang yang menjauhkan diri Dari apa yang dilarang oleh Allah Jadi hadis ini menunjukkan Mujahid yang sesungguhnya ialah yang betul-betul berhasil menundukkan nafsunya hawa nafsunya untuk taat kepada Allah nah, dari sebab sabda Nabi inilah Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas mendefinisikan jihad beliau menyatakan definisi jihad kata beliau al jihadu istifra'u istifra'u taqati fihi la yakhafu law matala'in yang dikatakan jihad itu ialah menumpahkan segala kemampuan di jalan Allah dan tidak peduli, tidak takut dengan cercaan si pencerca. Itu yang dinamakan jihad. Menumpahkan segala tokoh, kemampuan dalam jalan Allah dan tidak takut cercaan si pencerca dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Nah, itulah seutama-utama jihad. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah selanjutnya, li'anna fihi irda'an lirabbi. Karena di dalam jihad dalam bentuk dakwah ini seperti yang disebutkan tadi itu dikatakan lebih utama jihad yang paling utama karena padanya terdapat unsur irdoan lirabbi upaya untuk mendapatkan ridha dari Tuhan menjadikan Allah ridha kepadanya wa ihya'an lil qulubi dan menghidupkan hati yang mati dengan dakwah itu menjadi hidup hati itu ya wa tafsiratan lil ummati dan juga dengan dakwah itu menjadikan umat men melek menjadikan umat itu terbuka mata hatinya dan mata akalnya dan mata kepalanya terbuka tentang apa itu kebaikan, apa itu kejelekan apa itu halal, apa itu haram, mana batas-batasnya, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, mana batas-batasnya, apa itu tauhid, apa itu syirik, dan mana batas-batasnya. Semua itu akan menjadi jelas dengan dakwah tersebut. Liya'budullaha azza wa jalla halal wajhi alladhi minhum wartabaulahum dengan demikian dengan dakwah itu agar liyabudullah agar manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung dan Maha Mulia alal wajhil ladzi minhum dalam bentuk yang Allah kehendaki Allah inginkan dari mereka wartabahulahum dan dalam bentuk apa yang Allah ridha pada mereka Walayakunu yakunu ihsanun fid da'wati aywa wa alaikum assalam حياكم الله يا بابا بارك الله Alhamdulillah, jazakumullah khair. Nah, di mana ini sekarang? قوم انت معلش اه, آه. صحيح اهلا وسهلا اوه آه يا يا يا يا طيب ان شاء الله حياكم الله مشكور جزاكم الله خير عليكم السلام نعم ha, dikatakan di sini walayakuno yakunu ihsanun fid da'wati ilallahi dan tidak akan dikatakan ihsan dalam perkara dakwah ke jalan Allah illa kecuali idza salakat du'atu ilallahi maslakar rusuli wal anbiya'i fi da'watihim kecuali apabila salakat du'atu si dai itu menempuh jalan ha? Ah, jalan dakwahnya ke, eh, kepada Allah itu dia menempuhnya dengan jalan yang telah ditempuh oleh para rasul dan para nabi di dakwah dalam dakwah mereka. Jadi contoh dakwah para nabi dan para rasul itu yang di dulu oleh dai tersebut baru dinamakan dai tersebut telah berdakwah dengan dakwah yang ihsan yang betul-betul baik telah mencapai tingkat ihsan dalam dakwah wabil akhassi bin nisbati li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan khususnya berkaitan binisbah berkaitan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam majaa fi kitabihim yaitu seperti apa yang telah disebutkan dalam kitab mereka umat Muhammad ini yaitu kitabullah ha Liur simalahum khattad da'wati di dalam kitab Allah itu Allah yursima menggariskan bagi mereka khattad dakwah garis kebijakan dakwah itu wa hal asil dan di dalam kitab Allah dan sunnah rasulnya itu digariskan manhaj tariqah cara cara dakwah yang asli, yang betul-betul asli yang betul-betul hakiki al-ma'khudhu min qisasir rusuli wal anbiya'i yang diambil uh, cara dakwah itu dari kisah-kisah para rasul dan para nabi al mahkudu aidan min qisasi rijalin rijali abqiya aulia juga diambil dari kisah-kisah rijalil abqiya rijal abqiya diambil dari kisah-kisah orang-orang yang bertakwa kepada Allah seperti kisah Luqmanul Hakim seperti kisah Alu Yasin, Alu Yasin. Ya, dalam surat Yasin di situ disebutkan kisah tentang bagaimana Alu Yasin berdakwah kepada kaumnya. Baga uh, eh, diceritakan dalam surat Luqman bagaimana kisah Luqmanul Hakim berdakwah mengajari anaknya tentang ilmu. Ya, ilmu kitab was sunnah bagaimana diceritakan dalam surat al-kahfi ashabul kahfi bagaimana perjuangan ashabul kahfi menyelamatkan tauhid lari dari bahaya syirik ya dengan bersembunyi di gua semua itu kisah para atqiyah orang-orang yang bertakwa mereka bukan nabi tetapi mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ha? Tabi'ur rusula mereka adalah orang-orang yang mengikuti para rasul itu fi khawatir dalam perjuangan dakwah mereka. Wasabaru kama eh, wasabaru dan mereka bersabar dalam menempuh jalan dakwah itu Kama qassallahu an mukmini yasin Sebagaimana yang Allah kisahkan tentang seorang mukmin dari keluarga Yasin. Dalam surat Yasin di situ digambarkan bagaimana pengorbanan mereka berdakwah kepada jalan Allah, kepada tauhid, tauhidul ibadah sampai mereka di di di apa diserang oleh kaumnya dan dibunuh oleh kaumnya. Wa mu'minu ali Fir'aun dan juga diceritakan oleh Allah tentang orang mukmin dari keluarga Fir'aun. Wa mru'atu Fir'aun dan istri Fir'aun. Kaifa sabara jamiu Bagaimana diceritakan di dalam Al-Quran Mereka bisa bersabar Mereka semua bersabar وآثروا مراد الله عز وجل ha? mereka ataru lebih mengutamakan maradillah keridhaan-keridhaan Allah azza wa jalla ala ma nazala biha dengan apa yang menimpa mereka min adabin dalam bentuk berbagai malapetaka berbagai adab berbagai siksaan dari kaumnya, dari penguasanya, dari keluarganya. Wa ghairi haula'i minas salihin al-muslihin. Dan juga diceritakan selain mereka dari orang-orang soleh yang membuat islah, membuat upaya perbaikan pada umatnya. Di kulli zamanin wa makanin rahimahumullahu dalam setiap zaman dan setiap tempat. Semoga Allah merahmati mereka semua. Watawallahum dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Waj'alal jannata manzilahum dan semoga Allah jadikan surga sebagai tempat kembali mereka wa ma'wahum dan sebagai tempat untuk berlindung bagi mereka. Ya. Nah, ini kisah-kisah dakwah para orang-orang soleh bersamaan dengan kisah-kisah para nabi dan para rasul. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dapat wahyu dengan Eh, membawakan perjuangan dakwah di jalan Allah dengan bimbingan wahyu dari Allah yaitu para nabi dan para rasul. Mereka telah berhasil menjalankan seutama-utama jihad sehingga mereka telah berhasil mencapai ihsan dalam dakwah. Seutama-utama jihad yaitu dakwah ilallah. Bagaimana Allah Isa dikepung oleh tentara Romawi dengan pengkhianatan orang-orang Yahudi sehingga Allah angkat beliau ke langit dan nanti akan diturunkan di akhir zaman bagaimana perjuangan Nabi Allah Musa berhadapan dengan tiran penguasa zalim Fir'aun penguasa kafir Fir'aun yang uh, eh, menasihati penguasa kafir itu untuk bertobat dari kekafirannya sehingga harus menghadapi berbagai bentuk kezaliman dan fitnah sampai dikejar-kejar dan sampai kemudian Allah selamatkan Musa dan Harun serta kaum mukminin Bani Israel dari kejaran Firaun dengan cara yang Allah kehendaki yaitu terbelahnya lautan merah dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Allah menolong Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang melawan kemusyrikan yang dipaksakan oleh penguasa Namrud sampai kemudian Nabi Allah Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup setelah Nabiullah Ibrahim menantang penguasa yang zalim itu dengan memporak-porandakan berhala-berhala mereka menghancurkan berhala-berhala mereka ha? sehingga akhirnya dihukum dengan bakar hidup-hidup dan Allah tolong hambanya kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam dengan menyatakan kepada api ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wahai api jadilah engkau uh, dingin dan sejahtera bagi Ibrahim sejarah-sejarah ini di kisah dia ini kisah-kisah tentang para nabi ini semuanya adalah perjuangan dakwah jihad yang paling yang paling utama dan jihad yang mereka lakukan adalah afdalul jihad sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair seutama-utama jihad yaitu omongan yang benar di hadapan penguasa yang zalim dan itu dilakukan oleh para nabi para rasul dalam berdakwah Sampai dikatakan di hari kiamat nanti Nabiullah Ibrahim takut ketika didatangi orang untuk dimintai syafaat. Nabi Ibrahim mengatakan hari ini aku takut karena Allah murka pada hari ini dengan sebesar-besar kemurkaan sedangkan aku punya dosa yaitu berdusta dalam hidupku tiga kali berdusta dalam hidupnya tiga kali itu pun Nabi Ibrahim ketakutan. La ilaha illallah sementara dalam hidup kita ini dusta seperti seekor laut yang lewat di depannya enteng sekali dan setiap jam setiap hari tenggelam dalam dusta itu. Nasallallahu Nabi Ibrahim berdusta ketika dalam tiga kali yaitu Pertama ketika Nabi Ibrahim memporak-porandakan berhala kaumnya. Ditanya oleh kaumnya, kamu ya yang menghancurkan berhala-berhala ini. Kata Ibrahim, bukan, bukan aku yang menghancurkannya. Yang menghancurkannya ialah yang berhala yang paling besar ini. Coba kamu tanya. Begitu. Yang kedua, dustanya Ibrahim dalam hidupnya yaitu ketika Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk melakukan uh, ikut serta dalam perayaan pesta syirik untuk berhala-berhala itu Ibrahim mengatakan ini sakit saya sedang sakit untuk menolak ajakan kaumnya itu yang ketiga kedustaan Ibrahim ialah ketika Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud tentang istrinya, siapakah wanita itu? Ibrahim takut kalau dia bilang ini adalah istriku dibunuh oleh raja itu. Maka Ibrahim berdusta dengan mengatakan ini adalah saudaraku. Ya. Nah, ikhwani fitina azakumullah Para nabi menghadapi problem-problem dakwah yang demikian dahsyat. Orang-orang soleh, para atqiya, orang-orang yang bertakwa menghadapi problem-problem yang dahsyat dalam perjuangan dakwah yang tidak sedikit pengorbanan mereka bahkan sampai jiwa raga mereka dikorbankan seperti Nabiullah Yahya dibunuh oleh kaumnya yaitu Bani Israel nah, dalam perjuangan dakwah di jalan Allah dan uh, masih banyak lagi deretan orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah dan menghadapi uh, malapetaka dalam perjuangan dakwah itu ya Izan Fadda'watu ilallahi bihajatin eh, ila tarassumi khutal anbiya'i war rusuli. Oleh karena itu, dakwah dakwah ke jalan Allah dihaja memerlukan ila tarassumi khutal anbiya'i war rusul. Memerlukan gambaran tarasum gambaran yang jelas tentang langkah-langkah dakwah para nabi dan para rasul itu. Alladzina bada'u bid du'ati ila aqidati tauhid yang mereka para nabi dan para rasul itu memulai dakwahnya selalu dengan seruan untuk kepada akidah tauhid wa ila iltizamit takalif syar'iyyah dan juga dengan memulai supaya orang iltizam, berkomitmen, berke, berpegang teguh dengan kewajiban-kewajiban takali kewajiban-kewajiban syariah dan yang sebagaimana digariskan oleh syariah. Lihat keadaan orang itu. Kalau keadaan umat itu dalam keadaan muslimin, mereka tenggelam dalam syirik, tenggelam dalam bid'ah, mereka tarikina sholat orang-orang yang meninggalkan sholat mereka orang yang gharikina bil maksiat tenggelam dalam berbagai kemaksiatan maka diajak mereka pertama kali kepada tauhid disuruh mentauhidkan Allah meninggalkan syirik diajak mereka kepada sunnah dan disuruh mereka meninggalkan bid'ah diajak mereka kepada sholat disuruh mereka untuk berhenti dari perbuatan meninggalkan sholat diajak mereka kepada taat disuruh berhenti dari perbuatan maksiat ya amran wa nahyan baik dalam bentuk perintah maupun larangan dari syariah ini yang harus di, diperjuangkan pada umat itu. Wa ila da'wati lil khalqi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Juga para nabi berdakwah ke jalan Allah dengan hikmah. Ya? Bil hikmah yaitu dengan ilmu bukan ngawur bukan sembarangan bukan dengan taklid tapi dengan ilmu ya dengan sunnah sunnah Nabi enam wal mau'izatil hasanah dan dengan nasihat yang baik sebab kalau dakwah itu dengan jahil dengan kebodohan ini maksadannya lebih besar daripada maslahahnya kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar daripada kemaslahatannya iya fitnahnya lebih besar daripada kebaikannya bahkan membuat orang lari dari agama karena dakwah dilakukan dengan emosi kejahilan semata tidak dibimbing dengan ilmu ya wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik at-tarhib wa tarhib memberikan semangat kepada umat untuk mencintai amalan soleh dengan menyebutkan fadailul amal keutamaan-keutamaan amal amal soleh membangkitkan umat untuk cinta beramal soleh ya Mem membuat umat itu takut untuk bermaksiat dengan mengingatkan mereka dari adab Allah ancaman adab Allah di dunia dan di akhirat nah Nah, itu semua mau'idatil hasanah disampaikan pada umat agar umat itu bukannya lari dari agama dengan dakwah ini tapi justru semakin mendekat kepada agama ulaikal ladina hadallahu fabi hudahu muqtadi mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk pada mereka maka oleh karena itu kata Allah ikutilah petunjuk mereka ikutilah jejak mereka surat al-an'am ayat ke 90 ya wa man am'ana nabara fi da'watir rusuli wal anbiya'i wat tabi'ina lahum dan barang siapa yang am'ana nabara memperhatikan dengan serius tentang dakwanya para rasul dan dakwanya para nabi serta dakwanya orang-orang yang mengikuti para rasul dan para nabi itu wajadaha takhtalifu kullal ikhtilafi mereka yang memperhatikan dakwanya para nabi dan para rasul itu akan mendapati bahwa dakwah mereka tahtalibu kullal ikhtilafi akan sangat berbeda dengan perbedaan yang mencolok anjawatin dari berbagai bentuk dakwah nasyaat wa ussisat yang tumbuh dan dibangun nati jata afkarin khotiatin dibangun di atas natijah produk tekar pemikiran-pemikiran yang khatiah yang salah wasiasatin mudammirah dan dakwah-dakwah yang dibangun di atas berbagai bentuk politik kepentingan kepentingan politik yang mudammirah yang meng, lebih banyak menghancurkan daripada memperbaiki qad takharraba wala tabniya yaitu model-model dakwah politik ya, di atas kepentingan-kepentingan politik praktis yang sungguh ini lebih merusakkan dan tidak membangun umat watufsid dan merusak wala dan tidak memperbaiki umat Ala wa inna min bunudiha al mudaharat di kulil buldani. Ketahuilah termasuk dari bentuk-bentuk dakwah yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran politik yang merusak ialah min bunudiha termasuk daripada uh, bentuk-bentuknya itu ialah al mudaharat di kulil buldan berbagai bentuk demo demonstrasi-demonstrasi nah, di berbagai negeri-negeri lihat ajinas untuk membuat kacau kehidupan masyarakat jalan-jalan jadi macet nah, yang menderita ya tentunya rakyat jelata tukang-tukang becak atau supir-supir angkot dan sebagainya nah, itu yang rugi warubbama takunu mudaharatun rijalan wanisahan kadang-kadang dalam bentuk demo-demo campur laki dan perempuan nah, ini juga merusak akhlak mengeluarkan wanita dari rumah-rumah mereka ke jalan-jalan wal ikhtiarat dan berbagai bentuk penculikan-penculikan wa tanzimatus sirriyatu dan berbagai bentuk kelompok-kelompok tamdin-tamdin organisasi-organisasi yang rahasia bil amakin allati la yajuzu an takuna fiha tanzimatun sirriyah di tempat-tempat di negara-negara yang tidak boleh didirikan padanya organisasi-organisasi rahasia. Di negara-negara Islam didirikan organisasi rahasia. Untuk apa? Keperluannya dalam kondisi tidak sedang berperang melawan kufar, tapi yang justru diperangi ialah pemerintah muslimin atau bahkan pemerintah Islam sekalipun diperangi dengan membentuk gerakan-gerakan rahasia. Hah? Gerakan rahasia itu hanya boleh dilakukan dalam kondisi peperangan melawan kufar. Ya? Dalam kondisi di negara-negara yang sedang memerangi Islam dan muslimin. Iya. Wa ini dari minal umur Allah asa'at jawati da'wati wa asa'at bihadza at-tasarrufa ila man yuhibbu ayyad'u ila dan berbagai bentuk gerakan-gerakan dakwah ya, yang termasuk dari perkara-perkara yang merusak nah, asahat ila dakwah yang merusak dakwah itu sendiri bahkan dan merusak dengan tindakan tersebut bihadat tasarruf dengan tindakan tersebut merusak mereka atau mengganggu mereka yang cinta untuk berdakwah ke jalan Allah. Lian naum karena orang-orang yang demikian ini yang mem membuat dakwah dalam bentuk dakwah hura-hura ya yang sama sekali tidak dicontohkan oleh para nabi dan para rasul tidak dicontohkan oleh para abdiya orang-orang yang bertakwa jalan Allah intaqalu bidjawati min hal mustaqimi mereka dengan demikian berarti telah berpindah dari dakwah yang semula berjalan di atas hal mustaqim garis dakwah yang lurus ila kututin ghaira mustaqimah berpindah kepada kutut jalan-jalan garis-garis dakwah yang tidak lurus baik secara syariah syar'an ataupun secara akal pikiran bergeser kepada dakwah aswaiyah dakwah aswaiyah yaitu dakwah para pengacau kepada takdir pada berbagai bentuk e, sikap berani untuk mengkafirkan sesama kaum muslimin kepada hizbiyah dakwah kepada hizbiyah pengelompokan-pengelompokan muslimin mencerai beraikan barisan kaum muslimin berdasarkan hizib-hizib pengelompokan yang sama sekali tidak diajarkan oleh Allah hizbiyah kadang-kadang dengan bendera Islam. Kadang-kadang seperti Hizbut Tahrir itu dengan bendera bertuliskan La ilaha illallah dan dengan apa simbol moto perjuangan menegakkan khilafah Islamiyah. Tetapi di balik moto-moto itu tidak ada lain kecuali perjuangan hizbiyah, pengelompokan umat Nah, dengan cara yang batil dan dengan pemikiran-pemikiran bid'ah, pemikiran Mu'tazilah atau seperti yang dilakukan oleh gerakan tabligh apa yang menamakan dirinya jamaah tabligh dengan menampilkan apa mengajak orang kepada masjid ajak orang untuk sholat kan bagus oh iya betul bagus mengajak orang sholat di masjid. Tetapi di balik itu kemudian diseret orang tersebut melalui huruf tiga hari, terus kemudian ditingkatkan menjadi eh, sepuluh 10 hari, ditingkatkan menjadi 40 hari, ditingkatkan lagi menjadi empat bulan, ditingkatkan lagi menjadi setahun, ditingkatkan lagi menjadi sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun, sampai betul-betul jadi seorang sufi khabir di atas manhaj bid'ah sufia khabida yang dalam bentuk tarekat-tarekat yang sesat seperti tarekat Naqsyabandiyah atau tarekat Jistiyah atau tarekat Sahrawardiyah ataupun tarekat-tarekat yang telah membawa banyak umat Islam kepada berbagai bid'ah-bid'ah bahkan kepada syirik-syirik atau seperti ikhwanul muslimin yang menampilkan seolah-olah sebagai satu perjuangan yang syamil kamil katanya syamil lengkap kamil sempurna ha itu perjuangan untuk mencapai kekuasaan kursi kekuasaan dengan melalui pembentukan partai partai politik kalau di Indonesia ada PKS. Kalau uh, di negara lain ada lagi partai yang lainnya lagi. Sedemikian rupa demi untuk mencapai kekuasaan. Alasannya untuk mencapai kekuasaan ialah untuk menegakkan hukum syariah Islaminya, tetapi melalui jalan menginjak-injak syariah Islaminya, Ha? Dalam rangka apa yang diistilahkan oleh mereka menjalankan perpolitikan secara Islam dan dusta mereka mereka dengan itu mengembangkan satu gerakan Hizbiyah gerakan Syria Tambim Sirri organisasi rahasia untuk menyeret umat kepada bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan bid'ah takfir bid'ah sufiyah dan berbagai macam bid'ah. Ya. Kita dapati gerakan-gerakan yang lainnya seperti gerakan NII juga atas nama Islam demi untuk men perjuangan mendirikan NII negara Islam Indonesia dengan gerakan-gerakan uh, apa tamdin rahasia tanding sirri atau kemudian sempalan mereka membuat kelompok apa yang dinamakan JI Jamaah Islamiyah ha? juga dengan tanding sirri apa itu organisasi rahasia di bawah tanah ha? mereka terus melakukan gerakan-gerakan itu dan tidak ada lain kegiatan dah apa yang mereka istilahkan sebagai perjuangan Islam itu atau apa yang mereka istilahkan sebagai uh, jihad itu merusakkan nama Islam dan Muslimin dan menyulitkan para dai dalam melangkah da, eh, di jalan Allah. Bahkan kemudian muncul berbagai gerakan-gerakan atas nama bahkan ahli sunnah wal jamaah, atas nama bahkan salafiyah. Muncul gerakan-gerakan tersebut tetapi di balik bendera-bendera itu juga mereka menyeret umat kepada pemikiran-pemikiran sururiyah, kepada pemikiran-pemikiran ikhwaniyah, ikhwanul muslimin, atau pemikiran takfiri, pemikiran haddaniyah, pemikiran Mahmud al-Haddad yang sedemikian garangnya terhadap kaum muslimin dan demikian lembeknya terhadap kufar Ya. Nah, semua itu tidak lain kecuali semakin me mengkaburkan dan mengacau balokan barisan kaum muslimin. Subhanallah. Seandainya agama ini bukan agama Allah, sudah gulung tikar sejak dulu. Karena upaya-upaya syaitan untuk menumbuhkan gerakan-gerakan ini sedemikian besarnya bahkan membiayai gerakan-gerakan itu untuk secara rahasia mereka membuat upaya pengerusakan-pengerusakan memecah belah umat dengan berbagai teriakan-teriakan yang atas nama semuanya itu atas nama Islam atas nama agama Allah maka ini adalah masa fitnah fitnah besar yang sedang memporak-porandakan barisan kaum muslimin bahkan lebih dahsyat lagi sedang memporak-porandakan barisan inti kaum muslimin yaitu barisan ahli sunnah wal jamaah ha? semuanya atas nama dakwah semuanya atas nama Al-Quran wal sunnah semuanya atas nama uh, Allah dan Rasulnya fa inna lillah wa inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un Ha, ini musibah yang sedang merambat umat ini. Wa ghairi dzalika min al-umuri allati asa'at ila da'wati dan berbagai macam tindakan yang <coughs> selain itu yang semuanya itu uh, asaat ila dakwah merusak men, justru mengacaukan dakwah itu sendiri. Ya, padahal atas nama dakwah. Ya, sampai innalillah wa inna ilaihi raji'un. Perkara-perkara eh, yang sifatnya sangat pribadi dan menjijikan di atas namakan agama. Ha? Dengan membuat geng-geng dakwah kemudian pakailah untuk melindungi komunitasnya, gengnya dengan istilah takdir dan sejenisnya. Sampai masalah rebutan e, perempuan untuk dikhidbah jadi istrinya pakai tahdir lagi atas nama dakwah sampai atas nama e, dalam rangka perkara rebutan lahan untuk urusan makan juga pakai tahdir lagi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ini adalah amalan-amalan tahdir itu adalah amalan besar yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Tahdir itu adalah amalan sunnah. Tahdir itu memperingatkan umat dari bahaya kesesatan seorang atau bahaya eh, pemikiran yang sesat. Ya. Tahdir itu amalan yang demikian tingginya nilainya dari sisi tanggung jawab seorang dai kepada umatnya tidak rela melihat umatnya disesatkan <coughs> oleh para dai dolal maka dilakukan takdir dengan mengorbankan perasaannya demi untuk membela agama Allah demi untuk menyelamatkan umat dari kesesatan agama mereka. Tetapi kemudian dengan tingkah laku perbuatan orang-orang yang kotor ini, umat pun dijadikan antipati terhadap amalan yang demikian tinggi nilainya, yaitu tahdir tersebut. Dengan sebab perbuatan para juhala ini tadi, dengan hawa nafsu melakukan tahdir, padahal tahdir itu adalah amalan para nabi, para salihin, para ulama, para duat ilallah, ya, yang mereka melakukan semua itu dengan ikhlas semata-mata dalam taat kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian datang orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut Nabi, yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut salafus saleh melakukan tindakan-tindakan yang kotor dan dikasih label takdir itu tadi. Ha, semua itu merusakkan dakwah. Bihada tasarrufi Wahasaat bihada بهذا tasarrufi إلى من يجب أن dan akhirnya menimbulkan uh, gambaran yang jelek dengan tindakan-tindakan tersebut kepada atau di hadapan orang yang semestinya wajib kita mengajak dia kepada jalan Allah. Tetapi karena eh, tindakan-tindakan uh, tersebut akhirnya orang lari dari dakwah ini karena menganggap bahwa inilah uh, ahli sunnah wal jamaah kayak gini ahli sunnah wal jamaah saya nggak mau ahli sunnah wal jamaah kayak gini salafiyah saya nggak mau salafiyah kayak gini orang yang belajar Al-Quran wa Sunnah saya nggak mau belajar Al-Quran wa Sunnah Akhirnya begitu. Justru menjadikan sebab orang lari daripada ilmu. Li'annahum intaqalu bid-da'wati min khattihal mustaqim ila khututin ghaira mustaqimah syarhan wa aqlan. Karena mereka berpindah dari dakwah yang semula dari jalannya yang lurus kepada jalannya yang tidak lurus syarahan wa aqlan ya والذي يريد تبيان ذلك فعليه أن يقرأ القصص القرآني في في دعوة الرسل والأنبياء وفي توجيهات الله عز وجل للخلق dan barang siapa yang ingin lebih panjang lagi mencari keterangan tentang hal itu maka hendaknya dia membaca uh, kisah Al-Quran kisah-kisah Al-Quran dalam keterangan tentang dakwah para rasul dan para nabi wa fi taujihatin fi taujihatillah dan bagaimana e, bimbingan-bimbingan uh, Allah terhadap makhluk dalam berdakwah tersebut. Nah, jadi memang ihsan dalam dakwah itu perlu ikhlas. Ya? Jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan apapun perlu ikhlas untuk Allah semata untuk supaya mencapai ihsan kepada uh, dalam perkara dakwah itu ya mengikuti sunnah Nabi ya mengikuti sunnah Nabi di dalam berdakwah di dalam apa menyatakan kebencian kepada seseorang itu mengikuti sunnah Nabi. Dalam menyatakan kebencian kepada satu kelompok, mengikuti sunnah Nabi. Di dalam menyatakan kecintaan kepada seseorang, mengikuti sunnah Nabi. Ha, tidak membabi buta. Di dalam menyatakan kecintaan kepada satu kelompok, juga mengikuti sunnah Nabi. Tidak membabi buta, tidak ngawur. Ha, tetapi di atas dasar ilmu dan ikhlas karena Allah semata. Kadang-kadang terpaksa dia membenci membenci seorang yang padahal dia adalah orang yang paling dekat dengannya ketika dia mengikuti sunnah Nabi dia korbankan perasaan kedekatannya dengan seseorang itu demi taatnya kepada syariat Allah dan Rasulnya kadang-kadang dia harus mencintai seseorang yang padahal orang ini uh, secara pribadi sungguhnya tidak menyenangkan sangat tetapi dia harus mencintainya dan dia korbankan perasaannya itu demi untuk tunduk kepada syariat Allah kadang-kadang dia harus ngomong tentang kejelekan seseorang dia harus ngomong tentang kejelekan satu kelompok padahal lisannya sangat berat untuk berbicara seperti itu namun karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh Allah karena perintah syariah maka dia pun harus ngomong pula kadang-kadang dia harus menahan lisannya untuk tidak ngomong padahal lisannya sudah gatel untuk ngomong nah, padahal lisannya sudah mem, sudah rasanya tidak tahan untuk mencerca seseorang atau satu kelompok tetapi karena syariah mengharuskan dia untuk menahan lisannya dia tahan lisan itu demi ketaatan dia kepada syariat Allah Nah, yang demikian ini adalah ihsan dalam dakwah. Ya. Nah, untuk bisa seperti itu ya perlu riyadhah, perlu latihan. Sebab kalau orang berdakwah ke jalan Allah, melatih dirinya membiasakan dirinya untuk asbun, ya, melatih dirinya membiasakan lisannya untuk ngawur dalam berbicara, wah ini akan menjadi topiat yang sangat merusak ya wa alaihi ayyaqra siratan nabi al-karim alaihi salatu wassalam ha? dan siapa yang ingin keterangan lebih jauh tentang ihsan dalam dakwah wajib dia untuk membaca sirah nabi yang mulia alaihi salatu wassalam fi da'watihir rahimah dalam dakwah beliau yang penuh rahmah. Wa alaihi yaqrah siratal ulama ar rabbaniin dan juga untuk dia mengenal dakwah yang benar. Silakan dia membaca uh, biografi para ulama yang rabbani para ulama yang <coughs> mereka itu adalah ulama pendidik umat. <coughs> wa wa ulama ulama syari' tafsir al وعلماء tafsir وعلماء تفسير القرآن وتفسير الحديث وفهم aqidah ala وجهها sahih ya dan silakan baca biografi para ulama tafsir para ulama hadis para uh, ulama dalam berbagai bidang dan memahami akidah dengan apa pemahaman yang benar ya wa ala tullabil ilm dan wajib atas mereka yang menuntut ilmu agama ini in aradu ayyakunu du'atan salihin kalau mereka ingin menjadi dai-dai yang saleh yang memperbaiki umat muslihi yang membuat islah kebaikan pada umat ayyakra'u nahjad dakwati supaya mereka itu betul-betul para uh, calon dahi itu mempelajari, membaca bagaimana cara dakwah fima dakartu min kitabillahi wa sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam yaitu dalam apa yang seperti aku sebutkan tadi dalam kitabullah maupun dalam sunnah rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunnatul khulafa rasyidin min ba'di dan juga membaca bagaimana Eh, cara atau langkah-langkah para khulafa rasyidin dalam berdakwah para khulafa rasyidin sepeninggal beliau wa tariqah wa tariqati ulama'in rabbaniin dan mempelajari bagaimana cara para ulama kita ar-rabbaniin ha? yang mereka telah berhasil mendidik umat alladzina warrasulana yang mereka telah mewariskan kepada kita wa baina aidina hadzal ilmu syar'i ya dan kita di hadapan kita sekarang ini wahai tulabul ilm ha, ada ilmu syariah fi butunil kutub dalam uh, kandungan kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama terdahulu min tafsirin baik dalam bentuk tafsir wa aqidatin dalam bentuk aqidah wa hadithin dan hadith wa syarah hadith <coughs> dan juga bukan saja hadith tapi kitab syarah hadith penjelasan terhadap lihadil ulum syariah dan berbagai wasail ilmu-ilmu sarana dan prasarana yang menyampaikan kita kepada ilmu-ilmu syariah tersebut seperti bahasa Arab, Ha? Itu ilmu yang wajib untuk kita pelajari supaya menyampaikan kita kepada ilmu-ilmu uh, tersebut. Allah la yastaghni anha tullabul ilm bihal yang tullabul ilm uh, tidak akan bisa uh, menganggap tidak perlu untuk mempelajarinya. Nggak bisa seperti itu. Wajib untuk mempelajarinya supaya sampai kepada ilmu-ilmu tersebut. Yaitu sampai kepada warisan para para ulama ya para ulama yang uh, mereka telah meninggalkan warisan tak terhingga dalam berbagai bidang pembahasan ilmu maka wajib atas tulab ilm belajar bahasa Arab untuk uh, sampai kepada ilmu para ulama itu dan ketika sudah sampai kepada ilmu para ulama wajib untuk pun mem, apa, menumpahkan segala kemauannya dan waktunya untuk sampai kepadanya ha? untuk mempelajari kitab-kitab para ulama itu nah itu mestinya telah nah, supaya jangan dia terjatuh kepada berbagai perselisihan di antara mereka, berbagai cekcok, berbagai apa uh, fitnah di antara mereka, berbagai dusta di antara mereka sehingga rusak akhlaknya, rusak waraknya, rusak zuhudnya, rusak takwanya, rusak segalanya. Tersibukkan dengan berbagai perkara-perkara seperti itu uh, sampai lupa dari kemestian dakwah itu sendiri. Hadakum wallahu a'lam ya syabab. ila guna tafadhal kalau ada pertanyaan. Ada penanya? Apa arti tahdir? Loh, tadi sudah diterangkan arti tahdir. Tahdir itu ialah memperingatkan umat dari bahaya pemikiran yang sesat atau memperingatkan umat dari seseorang yang membawa pemikiran sesat agar jangan dekat-dekat dengannya agar jangan duduk dengannya agar jangan belajar daripadanya sebab Nah, dengan dia belajar dari orang yang membawa pemikiran sesat itu akan apa? menyebabkan tersesatlah orang tersebut. Maka dalam rangka tanggung jawab kepada umat seorang dai kadang-kadang harus mentahdir seseorang hati-hati kamu jangan deket-deketan sama si fulan karena si fulan itu membawa pemikiran sesat lu kesatannya apa Ustaz? kesatannya ialah ini, ini, ini, ini, ini, ini ha? pemikiran yang ini dan ini dan ini dan ini dijelaskan dengan ilmu ha? jangan sampai lu kesatannya apa Ustaz? oh nanti uh, tunggu ulama kapan Ustaz? ya nanti entah pokoknya jangan deket-deket dulu loh ini tidak dengan ilmu namanya ha? Lo kesatannya apa Ustaz? Oh itu urusan Ustaz-Ustaz kalian nggak usah ikut e, tanya masalah itu. Loh, iya betul urusan Ustaz-Ustaz lah. Saya disuruh untuk menjauhi seseorang, kan saya perlu tahu Ustaz apa kesesatannya, penyimpangannya. Nah, jadi dalam hal ini apa tahdir itu juga bagian daripada agama. Sehingga kalau bagian dari agama apa prinsipnya agama itu? Wala taqfu ma laysa ilmun Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada ilmu padanya. Ya. Kalau kamu tidak ada ilmu padanya, maka haram kamu mengikutinya. Juga takdir itu karena bagian daripada agama, maka harus dengan ilmu untuk mengucapkan dan beramal dengannya. Karena beramal dan berkata tentang agama tanpa ilmu ini dosa besar. Bahkan kata uh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in itu dikatakan oleh beliau dosa orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu lebih besar daripada dosa syirik sekalipun. Dalilnya Ibnu Qayyim dalam hal ini apa? Dalil beliau ialah surat Al-A'raf ayat ke-33. Di situ Allah sebutkan bahwa dosa terbesar ialah yang disebutkan terakhir. Yang disebutkan terakhir dalam surat itu apa? Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara atas nama Allah, atas nama agama Allah, apa yang kamu tidak ada ilmu padanya. Jadi karena takdir itu merupakan bagian daripada agama, maka jangan kamu berbicara tentang takdir itu tanpa ilmu karena dosanya dahsyat sekali, besar sekali dosanya. Juga karena takdir itu bagian dari agama, maka jangan kamu mengamalkannya tanpa ilmu. Ya, dilarang dilarang untuk kamu taklid mengikut tanpa ilmu harus tanya jelas kesalahannya apa oh kesalahannya ini ini ini, ini. kesesatannya apa ini ini ini ini itu kesesatannya sebagai sesuatu yang tak terbantahkan di dalam Alkitab wasunnah. begitu itu namanya tahdir syar'i apa apakah Ustaz pernah ditahdir oh pernah Nabi Muhammad SAW juga pernah ditahdir Malaikat Jibril juga pernah ditahdir Ha? Kata Yahudi, Jibril itu ialah pengkhianat yang mestinya memberikan wahyu kepada orang Yahudi tapi dibelokkan kepada Nabi. dalam surat Al-Baqarah itu diceritakan bagaimana tuduhan Yahudi mentahdir eh, Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad SAW juga pernah ditahdir oleh kaumnya. Dikatakan Jangan dekat-dekat kepada dia karena dia itu sabik, uh, eh, sabuk artinya orang yang telah murtad dari agama kaumnya. Ha? Sehingga orang pun takut untuk dekat dengan beliau. Jadi kalau masalah ditahdir semua yang ber yang berjuang, yang berupaya dalam perjuangan dakwah ilallah itu menghadapi takdir dari berbagai pihak, kadang-kadang dari kufar, kadang-kadang dari juhal, orang-orang jahil, kadang-kadang dari ahlul hawa, ya. Hmm, semuanya mengalami tahdir itu. Ya. Jadi tahdir itu banyak sekali macamnya. Nah, sehingga dalam hal ini kalau semua tahdir harus diikuti, loh, loh, loh. Terus dari mana kita beragama, dari mana kita mengambil ilmu? Ya, para ulama semuanya mengalami tahdir. Ya, tinggal masalahnya tahdir mana yang harus diikuti. Nah, itu tadi. Sebagaimana saya terangkan tadi, tahdir itu harus berdasarkan ilmu, ha? dan dalil dengan jelas. Ya, maka bahkan takdir dari ulama pun tidak mesti harus di, diikuti karena kata kata uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawabun." Semua anak Adam itu banyak bersalah dan semua uh, dan sebaik-baik orang yang banyak bersalah ialah yang banyak ber, bertaubat. Dalam menanggap memahami hadis ini Imam Malik rahimahullah menyatakan apa? Ha? Beliau menyatakan kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua omongan bisa diambil dan bisa ditolak kecuali omongan penghuni kubur ini sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Semuanya khata, banyak bersalah kata Nabi. Iya. Dan karena itu tidak semua tahdir, bahkan tahdir yang yang diberikan oleh para ulama, tidak semua harus kita ikuti, harus kita pelajari dulu apa sebabnya. Ya. Seperti Al-Imam Ibnu Abi Hatim di dalam kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil, ta Al-Jarh wa Ta'dil, beliau mentahdir umat untuk jangan mempelajari ilmu-ilmunya Al-Imam Al-Bukhari. Karena menurut beliau Al Imam Al Bukhari ini termasuk golongan orang yang sesat. Bagaimana? Kalau semua omongan ulama, eh, Al Imam Ibn Abi Hatim dengan ulama, kalau semua omongan ulama diikuti bagaimana? Semua ulama ditolak, semua ulama akhirnya ditinggalkan. Nah, jadi harus tahdir itu dipelajari dulu, jangan terus ikut-ikutan jangan apalagi asbun lebih celaka lagi harus betul-betul dasar ilmu yang kuat sampai yakin maka ikuti wajib diikuti ha? nah ha. kata penanya apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang yang ditahdir apabila orang ditahdir itu memang pantas untuk ditahdir setelah anda pelajari takdir terhadap seseorang itu memang benar berdasarkan Alkitab wa Sunnah maka wajib engkau jauhi dan engkau wajib untuk menyelamatkan diri dari kesesatan dia ha? dan wajib engkau uh, menghindarkan diri untuk mengambil ilmu daripadanya ya kata penanya Apakah kelemahan kitab-kitab ilul Amal? Kelemahan kitab ilul Amal yang dikarang oleh uh, orang apa yang dikarang yang terkenal di kalangan tabliriyun ya itu penuh dengan khurafat, penuh dengan hadis-hadis maudhu, bahkan hadis-hadis palsu ya penuh dengan khurafat, cerita-cerita bohong, bahkan cerita-cerita tawasul syirkiyah Bahada kullu kita akan dapat di dalam pembahasan tentang kitab Fadhailul Amal yang terkenal di kalangan jemaah tabligh itu. Kata penanya, bolehkah contohnya jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin Hizbut Tahrir? Nah, di sini perlu ada dua penjelasan. Penjelasan pertama, kita boleh untuk bermakmum di belakang ahlul bid'ah dalam sholat berjamaah ya walaupun dia sudah terkenal sebagai ahlul bid'ah selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dia dari syirik uh, dari Islam tidak mengeluarkan dia dari Islam eh, contohnya bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam dia seorang rafidhi ya, eh, rafidah syiah rafidah maka kalau sudah begini haram kita sholat di belakang dia atau seorang Qadiani eh, pengikut eh, Ahmadiyah Qadianiyah atau Ahmadiyah Lahore ada haram kita sholat di belakang orang yang demikian karena ahlul bid'ahnya itu bid'ah sampai mengeluarkan dia dari Islam ya kalau bid'ahnya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam maka boleh kita sholat di belakangnya ah, seperti jamaah tabligh ikhwanul muslimin ya, sebut tahrir ini kelompok-kelompok bid'ah namun hati-hati tidak semua orang yang bergabung padanya itu boleh untuk diponis sebagai ahlul bid'ah karena eh, dari mereka ada orang yang bergabung dengan orang-orang tersebut dalam keadaan betul-betul tidak mengerti kalau ini bid'ah tidak mengerti kalau ini sesat taunya baik oh ini kan baik ya sudah akhirnya ikut nah kalau yang demikian ini tentu tidak bisa langsung difonis sebagai ahli beda. perlu adanya penjelasan-penjelasan terlebih dahulu dan tidak boleh langsung disikapi sebagai ahli beda. perlu adanya penjelasan-penjelasan terlebih dahulu ya nah jadi uh, apa untuk sampai kepada satu kesimpulan bahwa si fulan ahlul bid'ah tidak sembarangan ya tidak boleh sembarangan harus dengan ilmu juga karena fonis itu juga bagian dari agama harus dilakukan dengan dasar ilmu ya nah kata penanya Ustadz Ana mau tanya apakah LDI itu uh, eh, LDII itu apa adalah salah satu daripada uh, eh, eh, LDII itu ialah nama lainnya Islam Jamaah yang dibangun oleh seorang tokoh zindik bernama Nur Hasan Al Ubaidah. Dia sudah mampus dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya dan <clears throat> pemikiran-pemikirannya mengandung kesesatan takfiria yaitu kesesatannya bagaimana dia mengatakan Nur Hasan Al itu bahwa ilmu yang sesat uh, ilmu yang benar itu bahwa untuk berislam itu harus berdasarkan ilmu yang benar katanya nah, dari sini masih benar masih benar ini ya betul untuk berislam harus dengan ilmu